Adanya basirah petunjuk yang berkaitan dengan sang dai. Di situ akan dibahas tentang sifat da'iyah. Sifat-sifat kriteria-kriteria seorang dai. juga meliputi basiratun fima yata'allaqu bil mad'u basirah petunjuk tentang perkara yang berkaitan dengan mad'u objek dakwahnya maka disitu akan dibahas Perbedaan antara mendakwai kaum muslimin dengan non-muslim. Perbedaan antara mendakwai penguasa dengan rakyat. Perbedaan antara mendakwai orang jahil dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan yang lain-lainnya. Juga meliputi basiratun fima yata'allaku bil mad'u ilaihi adanya basirah, adanya petunjuk yang berkaitan dengan apa yang dia dakwahkan. Akan disampaikan nanti tentang pentingnya at-tadarruju fi dakwah tahapan-tahapan dalam dakwah ayya antakuna da'watu mutadarrijah dakwahnya itu dengan tahapan-tahapan memulai dengan yang paling penting, yang penting yang berikutnya dan setelahnya. Juga akan disampaikan tentang pentingnya dakwah kepada sunnah dan penjelasan tentang syumuliyatu dakwah. Dakwah salafiyah, dakwah yang menyeluruh. Juga meliputi basiratun fima yata'allaqu bi ahwal bi ahwal zamani wal makan basirah petunjuk yang berkaitan dengan kondisi tempat dan waktu dakwahnya harus bisa membedakan antara dakwah di awal Islam dengan dakwah di akhir-akhir masa harus bisa membedakan dakwah di sebuah tempat dengan tempat yang lain, sebuah daerah dengan daerah yang lain, sebuah negara dengan negara yang lain. Harus bisa membedakan antara dakwah di dalam daulah Islamiyah dan dakwah di luar daulah Islamiyah. Ini semuanya masuk dalam kerangka basirah. Dakwah itu harus di atas basirah di atas petunjuk tentang perkara-perkara di atas. Dasarnya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yusuf. Ayat yang ke 108. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyatakan Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Mahuji Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini tegas menerangkan kepada kita tentang kaidah besar dalam dakwah ilallah yaitu berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ad'u ilallahi ala basiratin. Di atas basirah. Tausiroh dengan rincian-rincian yang saya sebutkan di atas. Kali ini akan saya rinci satu persatu basirohnya. Basiroh yang pertama. Basiroh yang pertama ialah basiratun fima yata'allaku bidda'i. Harus ada petunjuk bimbingan yang berkaitan dengan sang dai. Seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki beberapa kriteria supaya dakwahnya sahihah, supaya dakwahnya mustaqimah, <coughs> supaya dakwahnya benar, supaya dakwahnya lurus, supaya dakwahnya mengandung islah perbaikan dan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sifat yang pertama, kriteria pertama yang harus dimiliki seorang dai <clears throat> ialah ikhlasun niyah fi da'wah. Mengikhlaskan niatnya dalam berdakwah kepada Allah. ikhlasun niyah. Dikarenakan dakwah perkara ibadah bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Maka harus ada ikhlasun niyah. Ini merupakan kunci kebenaran dakwahnya ini merupakan kunci kesuksesan dakwahnya. Ini merupakan kunci kejujuran dia dalam berdakwah. Ikhlasun niat. Ayat dan ahadith yang menjelaskan tentang perintah ikhlas dimasukkan di sini. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di Al-Bayyinah yang kelima. Mereka nggak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Innamal a'malu bin niyat. Yang namanya amal tergantung niatnya kata Rasul. Wa innama likulli imrin ma dan masing-masing orang mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan masalah niat, masalah keikhlasan dimasukkan di sini. Seorang dai harus ikhlas niatnya. Dia sedang beribadah kepada Allah dengan dakwah. Ikhlasun niyah ada beberapa gambaran Ada beberapa gambaran. Yang pertama ialah <clears throat> ad-da'watu ilallah la ila nafsihi la ila hizbihi la ila ra'yihi mengikhlaskan niat dalam dakwah ada beberapa gambaran. Yang pertama ialah ad-da'watu ilallah. Dia betul-betul mengajak orang lain kembali kepada Allah. Bukan menyeru orang lain kembali kepada dirinya sendiri atau kepada pendapatnya pribadi atau kepada kelompoknya dia atau golongan dia atau yang lain-lainnya. Bukan. Tapi betul-betul mengajak orang lain kembali kepada Allah. Kembali ke jalan Allah. Kembali pada kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam agama Allah ini. Dia tidak mengajak orang untuk kembali kepada dirinya atau kelompoknya atau golongannya atau pikirannya atau pemahamannya atau pendapatnya ila akhir. Tidak ada. Ini ikhlas sunniyah fid da'wah. Beberapa ayat barakallahu fikum menggunakan istilah ini, menggunakan bahasa seperti ini. Dakwah kepada Allah, dakwah ke jalan Allah, dakwah kepada kebaikan. Di antaranya ayat yang dari saya bacakan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW. alaihi itu yaitu ad'u ila Allah aku berdakwah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. An-Nahl 125 Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu. Ajak orang lain ke jalan Tuhanmu ila sabili rabbik. Dalam ayat yang lain di Ali Imran ayat yang ke-104 Allah menyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair Inilah ada di antara kalian wahai kaum muslimin umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan. Bahasanya ilallah ila sabili rabbik ilal khair. Itu yang namanya ikhlas dalam perkara dakwah. Dia betul-betul jujur. Ketika berdakwah mengajak orang lain kembali kepada Allah. Mengajak orang lain kembali ke jalan Allah mengajak orang lain kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan pada agama Allah. Itu ikhlas. Tidak mengajak orang kepada dia supaya fanatik kepada dia, supaya mengkultuskan dia, supaya takut kepada dia. Tidak. Tidak pula mengajak orang lain untuk kembali pada kelompoknya, golongannya, partainya, ormasnya. Tidak tapi betul-betul mengajak kepada Allah. Ada ikhlas. Bentuk yang kedua <clears throat> dari bentuk ikhlas dalam perkara dakwah. <clears throat> ialah Ibtiqa'u mardatillah dia betul-betul mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Dalam dakwahnya dia bukan dalam rangka untuk dipuji. Bukan disanjung. Bukan riak. Kepingin dilihat. Bukan sum'ah. Kepingin didengarkan. Bukan pula karena kemasyhuran, ketenaran, nama baik bukan pula dalam rangka mencari pengikut, bukan pula dalam rangka untuk mencari dunia, mengomersialkan dakwahnya. Lah. Tidak ada tendensi duniawi dalam dakwahnya. Yang namanya duniawi mungkin harta benda, mungkin kedudukan tahta, mungkin wanita atau yang lain-lainnya dari urusan dunia. La. Betul-betul ikhlas. Dia betul-betul ibtigha'u mardatillah. Betul-betul mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan al-ihtisab. Ihtisabul ajr minallah. Mengharapkan pahala murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya keikhlasan. Maka sang da'i harus betul-betul ikhlas dalam dakwahnya. Ikhlas inilah yang memunculkan kejujuran dalam dakwah, memunculkan yang namanya ketabahan dalam dakwah, memunculkan yang namanya sabat, sabar, tegar, teguh dalam dakwah. Ihtimarul adab dia bisa menanggung berbagai macam cobaan, cobaan, rintangan, rintangan dalam cara dakwah dengan ikhlas niat. Barakallahu fikum. Dengan ikhlas niat ini pula sang dai tadi barakallahu fikum dia bisa ditempatkan di pun. Di depan siap, di belakang siap, di tengah siap, samping kanan siap, samping kiri siap, sendirian siap, rombongan siap. Bahkan diberhentikan pun juga siap. Hah? Juga siap. Dikarenakan kemaslahatan yang e, dikehendaki tempat tersebut. Tarku. Dia akan siap. Tidak mengatakan, kenapa kau saya diberhentikan? Kenapa kau saya dinonaktifkan? dan mengatakan demikian. Nah, kalau memang kemaslahatan dakwah syariah menghendaki saya nonaktif, siap untuk itu. Bahkan dikatakan tidak ada dari siapa dari urusan duniawi atau pribadi yang dia harapkan, yang dia kejar, yang dia raih. ikhlas dunia Jangan dikira gampang menerapkannya. Satu poin ini sangat susah diwujudkan para seorang dai. Maka harus berjuang keras masing-masing dai untuk mengikhlaskan niat dia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, Kriteria yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai ialah al-ilm. <clears throat> Dia harus memiliki ilmu. Nah, <clears throat> ini makna basirah ad'u ilallahi ala basira ay ala ilmin berdakwah kepada Allah di atas basirah yakni di atas ilmu seorang dai harus memiliki ilmu ilmu yang dia miliki mencakup beberapa hal camkan baik-baik yang pertama ialah al-ilmu syar'i i. Al-ilmu syar'i la siyama fi ma yata'allaqu bima yad'u ilai. <laughs> Dia harus memiliki ilmu syariat. Harus mem memiliki ilmu tentang agama, memahami Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, harus mengerti ilmu akidah, ilmu ibadah, ahkam syariah, akhlak, adab, muamalah. Dan semua ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Islam namanya ilmu syariah. Harus punya ilmunya. Khususnya terlebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan apa yang dia sampaikan. Harus menguasai ilmunya. Dia menyampaikan sebuah tema tentang dakwah. Misal, harus menguasai seluk-beluk tema terkait dengan masalah dakwah. Menyampaikan masalah syukur, misal, harus menguasai tema ini, memiliki ilmu syar'i tentang tema syukur. Itu secara khusus. Secara umum harus memiliki ilmu syariat. Sebab dia tidak hanya ditanya tentang apa yang dia sampaikan, juga akan ditanya dengan masalah-masalah yang lainnya. Eh, pembahasan masalah syukur, pertanyaan masalah sabar. Nah, harus punya ilmunya juga. Pembahasan masalah syukur nikmat eh, yang ditanyakan masalah bisnis, masalah perniagaannya para ikhwah. Hmm? Pembahasan masalah sabar yang ditanyakan masalah konflik rumah tangga. Dan memiliki ilmunya. Memiliki ilmu syar'i terutama ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Yang pertama ya. <clears throat> Al-ilm. Yang kedua, dia harus memiliki ilmu tentang ahwalul mad'uin. Memiliki ilmu tentang kondisi mad'unya. Kondisi objek dakwahnya. Dia berdakwah di hadapan siapa? Harus paham. Ini akan dirinci pada pembahasan berikutnya nanti. Basirah dalam poin-poin yang lainnya. Harus punya ilmunya itu. Supaya apa? Supaya poin ketiga, dia harus mengilmui tentang asali dakwah. Harus mengilmui tentang uslub-uslub dakwahnya. Cara-cara penyampaian dakwahnya. Tergantung siapa madu'unya. Yang namanya uslub dakwah, ada kalanya menyampaikan dakwah dengan kelembutan, dengan kesantunan. Ini pada mad'u tertentu. Ada kalanya dia berdakwah dengan cara syiddah, tegas. Tergantung mad'unya lagi. Sehingga dia harus memiliki tiga ilmu tadi ilmu tentang syariat, terutama tentang apa yang disampaikan, ilmu tentang kondisi para mad'u, siapa madu'unya latar belakangnya apa, harus memiliki ilmu tentang asalibu dakwah, uslub dakwahnya, kapan dakwah dengan lemah lembut, kapan dakwah dengan tegas, kapan dengan hikmah, kapan dengan mengubah hasanah, kapan dengan jidal, harus tahu dia. Barakallahu fikum. Ini ilmu. Ala ilmin. Dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu adalah dakwah yang sahihah. Dakwah yang benar, mustaqimah yang lurus. Barakallahu fikum. Nah, ketika dakwahnya tidak dengan ilmu, dengan kejahilan, dengan prasangka, dengan praduga, maka dakwahnya akan rusak, akan menyimpang, yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Al-ilm. <clears throat> Barakallahu fikum. <clears throat> Bahkan lebih daripada itu barakallahu fikum seorang dai harus memiliki ilmu tentang apa yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Memiliki ilmu tentang sunnah dan juga apa itu bid'ah. Mengerti tentang akidah sahihah dan akidah yang menyimpang. Memahami apa itu iman dan paham juga macam-macam kekufuran. Paham tauhid dan mengerti seluk-beluk syirik disebutkan oleh Fawaz As-Suhaimi dalam kitabnya Ususu Manhaj Salafi Da'wati Ilallah ketika membicarakan tentang ilmu ini beliau menyatakan fala budda lidda'iyati minal ilmi bima yusra'u wa ma la yushra'u bi ayyu mayyiza baina sunnati wal bid'ah wal hasanati was sayyi'ah wal halali wal haram wa ay ya'rifa syirka wat tauhid id in hadha huwa mawdu'ud ta'wah harus seorang dai harus memiliki ilmu tentang apa yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan dia harus bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah mana yang hasanah baik, mana yang sayiah yang jelek, mana yang halal, mana yang haram. Harus tahu mana syirik, mana tauhid. Sebab itulah tema dakwahnya. Punya ilmu para fikum. Kriteria yang ketiga. Sifat yang ketiga dari seorang dai ialah as-sabr alal adha fi da'watihi. Dia bersabar. Sabar, tegar, teguh, tabah atas gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang bakal dia hadapi dalam dakwahnya. Ini sifat yang betul-betul harus dia miliki. Kesabarannya harus membaca. Kesabarannya harus betul-betul kokoh dan kuat. Dikarenakan yang namanya tariqatu da'watil haq fiha wa'run. Jalan dakwah ilallah yang benar padanya ada perkara-perkara yang curam. Banyak rintangan, banyak godaan, padanya. Gangguan-gangguan padanya. Jangan dikira wahai para dai berdakwah kepada Allah seperti Anda berjalan di atas karpet merah kata para ulama. Hmm? merah ya? Masya Allah, karpet merah, antum jalan, kanan kiri, orang mengeluh-elukan antum. ha? Mengaplus antum berjalan, disanjung, dipuji dan segala macamnya sampai ke tujuan. Lah, nggak demikian yang namanya dakwah itu. Kondisi yang terjadi dari mulai dakwah yang dijalankan para anbiya wal mursalin sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dijalani oleh salafun salihin, salafun salih sampai hari ini Jalan dakwah itu penuh dengan onak dan duri. Penuh dengan perjuangan, pengorbanan, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Terkadang dari orang-orang kafir. Terkadang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidak. Terkadang dari kalangan al-muslimun awam. Terkadang dari kalangan para juhala' terkadang dari kalangan orang-orang dalam intern-intern ikhwah yang ghairu hukama walau qala tindakan-tindakan sebagian kita yang tidak hikmah yang tidak menggunakan akal yang sehat membuat kerusakan dalam cara dakwah maka harus sabar maka harus sabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sabar dalam dakwahnya seperti sabarnya ulul azm. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Adalah kau bersabar wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana so, sabarnya rasul rasul ulul azmi. Suruh sabar apalagi kita barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika dia mendapati gangguan, rintangan, cobaan dalam dakwahnya, tegar, kokoh. Tidak mutung dakwahnya. Tidak kemudian menyimpang dari dakwahnya, nggak sabar. Asobre, ya Ini perkara yang wajib dengan kesepakatan para ulama-ul muslimin. Disebutkan oleh Fawwas As-Suhaimi dalam risalah tadi. Fasabru khoslatun muhimmatun lidda'iyah. Alladhi yuridu najaha da'watihi lil islami wa sunnah. Sabar merupakan perangai yang sangat penting bagi seorang dai yang menginginkan kesuksesan dakwahnya untuk kepentingan Islam dan Sunnah. Lianna nasa tijah dakwah takhtalifu afhamuhum wa takthuru syubuhatuhum mimma yu'athiru ala madastijabatihim. istijabatihim Dikarenakan umat manusia dalam menghadapi dakwah yang hak ini beragam pemahaman mereka, banyak syubhat-syubhat mereka. Ini semuanya mempengaruhi mempengaruhi kadar mereka menerima dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Macam-macam musuh juga banyak dari luar, dari dalam, dalam selimut. Banyak. Sehingga seorang dai harus sabar. Ketika dia sabar, kokoh, dia akan isi koma di atas dakwah yang hak ini. Barakallahu fikum. As-sabr. Sifat yang berikutnya ialah al-hikmatu fi da'watihi. Dia harus memiliki hikmah dalam dakwahnya. Yang namanya hikmah ialah isabatul haqqi qawlan aw hala. Yang namanya hikmah ialah benar sesuai dengan kebenaran pada ucapannya dan pada kondisinya. Apa yang dia sampaikan hak Kondisi dakwah dia hak. Tindak tanduk tingkah laku terkait dengan dakwahnya hak. Itu hikmah. Barakallahu fikum. Seorang dai hakim fi da'watihi. Di antara bentuk hikmah ialah dia menerapkan rifkun walinun fi maudhihi. Menerapkan secara kelembutan yang santun pada tempatnya, pada orangnya, pada kondisinya. Dan dia menggunakan cara syiddah, ketegasan pada tempatnya, pada kondisinya, pada orangnya. Syiddatun fi mawdi'iha. Ada hakim. Ada hakim. Di antara bentuk hikmah barakallahu fikum ialah ha, dia memilihkan ikhtiarul mawdu'il munasib Fi kulli Dia memilih tema-tema yang tepat pada setiap dakwahnya. Tidak asal milih tema, tepat. Sesuai dengan kepentingan, keperluan, kebutuhan para madu'unya. Ada hakim. Termasuk hikmah dalam dakwah ialah at-tafriqu bainal majalis. Membedakan majelis dalam dakwahnya ada majelis sunam, majelis umum dihadiri oleh orang banyak di forum umum. Di situ dia sampaikan ilmu, ayat, hadis, keterangan para ulama, rincian-rincian ilmiah dengan bahasa yang dipahami oleh audiens dakwahnya. Di situ tidak membahas tentang masalah peristiwa-peristiwa fitnah-fitnah intern. Tidak membahas tentang perkara-perkara besar yang belum dipahami oleh audiens dakwahnya. Ini majlis umum. Yang kedua ada majlisun khas, majlis khusus, terbatas. Dihadiri oleh orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang akil, yang cerdas, yang bijak. Di sini dia menyampaikan segala sesuatunya menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya rahasia, menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya hanya diketahui kalangan terbatas terkait dengan masalah fitnah atau peristiwa atau kejadian atau yang lainnya. Di sini pula dia menyampaikan tentang perkara-perkara besar yang bisa dicerna oleh para hadirin yang ada. Perkara besar yang hanya dicerna oleh orang-orang terbatas tadi saja yang nggak mungkin disampaikan kepada pihak-pihak umum. Ada hakim. Jadi nggak semuanya disampaikan di forum seperti ini. Bukan termasuk hikmah barakallahu fikum. Misal dalam sebuah uh, markis, dalam sebuah ma'had memiliki sekian banyak masyakil, banyak permasalahan, banyak problem terkait dengan uh, tarbiyah, terkait dengan anak-anak, terkait dengan orang tua, wali santri dan segala macamnya. Bukan termasuk hikmah disampaikan di forum umum, di kajian-kajian umum, di daurah-daurah umum. Itu bukan hikmah. Bicara, gimana ini ya ikhwan? Ada wali santri dia begini begini begini. Gimana ini? Enggak sesuai dengan uh, tarbiyah kita di sini. Wadul wali santri. Gimana ini dan sebagian ikhwan mereka begini begini begini begitu. Wadul dan sebagian ikhwan. Terus bagaimana ini? Ha? Ah, nembak ha? Ah, sebagian pengurus dan segala macamnya. Ini bukan hakim, bukan orang hikmah dalam cara dakwahnya. Tidak bisa membedakan majelis. Kita mengatakan ya hada. Pembahasan semacam ini ada babnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Majelis khusus para para pengurus, para ikhwah, para orang santri. Ke larinya muhadhara umum, daura umum, daras umum, isinya ilmu. Sampaikan ayat, sampaikan hadir, perkara ilmiah kepada umat dengan matang, dengan bahasa yang dipahami dengan benar. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Termasuk hikmah dalam perkara dakwah barakallahu fikum ialah penggunaan bahasa-bahasa yang tepat. Isti'mal al-alfaz al-munasibah menggunakan bahasa-bahasa lafat-lafat, ungkapan-ungkapan yang tepat pada masing-masing madu'unya. Jadi masukkan dalam hikmah dalam cara dakwah. Hmm? Ketika madu'unya familiar dengan semua lafat syariat, tidak ada masalah. Kamu katakan sunnah, kamu katakan uh, tauhid, kamu katakan syirik, kamu katakan demikian, labas. Tapi ketika madu'unya tidak familiar, masih awam, antipati dengan semua tadi diganti dengan bahasa-bahasa yang semakna barakallahu fikum itu hikmah dalam perkara dakwah hikmah dalam perkara dakwah sehingga yang namanya hikmah dalam perkara dakwah menetapi kebenaran sesuai dengan al-haq pada ucapan dan tindak tanduk dakwah kita barakallahu fikum hakim termasuk hikmah dalam perkara dakwah at-ta'anni at-ta'anni betul-betul Eh, punya perhitungan yang matang. Memperhitungkan segala sesuatu dengan, dengan, dengan matang, tidak terburu-buru. Dipikir masa-masa sebelum menyampaikan, sebelum bertindak, sebelum bersikap. Ta'ani. Ini semuanya termasuk hikmah dalam kerada Allah. Paham ya? Seorang ta'i harus hakim. Harus hakim dalam dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan berkaitan dengan kondisi-kondisi dai. Basirah tentang dainya. Ketika sang dai memiliki perangai-perangai di atas, maka dia dai yang jempol, dai yang sukses, dai yang sahih, dai yang mustaqim. Diharapkan melalui dia Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin dan melalui sebabnya dia pula dakwah lurus, dakwah mustaqim, dakwah diterima oleh masyarakat. Ilmu, uh, ikhlas, ilmu, sabar, hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. <clears throat> Yang berikutnya, basirah yang berkaitan dengan apa yang dia dakwahkan. Wasiratun fima yata'allaku bil mad'u ilaih. <clears throat> Ini basirah berikutnya. Harus ada basirah petunjuk ilmu tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang didakwahkan. Jadi sampaikan ya. Di sini barakallahu fikum meliputi yang pertama at-tadarruju fi dakwah. Harus ada tahapan-tahapan dalam dakwah. Kaidah yang disebutkan sebelumnya memulai dengan perkara yang paling penting yaitu tauhid, akidah, prinsip-prinsip manhaj. Lalu yang penting-penting yang lainnya. Barakallahu fikum. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Ini dimanakan dengan tadarus dakwah. Nah, bertahap dalam perkara dakwah. Termasuk tahapan-tahapan dalam dakwah ialah mengajarkan kepada kaum muslimin sigarul ilmi qabla kibarih. Mengajarkan kepada kaum muslimin ilmu-ilmu yang dasar-dasar, yang pokok-pokok, yang mudah-mudah tapi mendasar sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang besar rincian-rincian, khilaf ulama, detailnya ilmu dan segala macamnya. Itu sifatnya seorang Rabbani. Seorang Rabbani. Alladhi yurabbin nasa ala sigaril ilmi qabla kibarih. Demikian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Seorang Rabbani yang mentarbiah, mendidik umat dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ini yang pertama, memulai dengan yang paling penting, tauhid. Harus dengan tauhid, dengan akidah, dengan prinsip-prinsip masalah keimanan, masalah manhajiyah. Barakallahu fikum. Baru yang lain, baru yang berikutnya ada skala prioritasnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, <clears throat> basirah terkait dengan apa yang dia dakwahkan ialah ad-da'watu ila sunnati wal hadharu minal bid'ah mendakwahkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan mentahdir memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. <clears throat> Ini termasuk prinsip dasar dakwah ahlus sunnah. Ini disebut dengan taksil dan tahdir. Prinsip taksil dan tahdir. At-taksil itu menjelaskan pondasi-pondasi dasar-dasar prinsip sunnah. Itu taksil. Yang kedua disebut dengan tahdir. ini memperingatkan umat manusia, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik, dari bahaya kufur, dari bahaya bid'ah dan para pelakunya. Bahaya kemaksiatan dan para pelakunya dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah salafun saleh dibangun di atas dua prinsip ini. Taksil, tahdir. Mendawakan sunnah, mentahdir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga e, ketika menyampaikan sesuatu pasti dua poin disampaikan sama dia. Yang baik-baik sampaikan, Anjurkan umat untuk mengerjakannya, mengamalkan, mengilmuinya. Sampaikan yang jelek-jelek diwaspadai daripadanya. Ketika dia membahas bab tauhid, disampaikan masalah tauhid, rincian tauhid dan dibahas pula masalah syirik. Tauhid diyakini, diilmui, diamalkan. Syirik diwaspadai, dijauhi, ditinggalkan. Ketika membahas masalah sunnah, dia akan menerangkan prinsip-prinsip sunnah dan akan menjelaskan masalah bid'ah. Sunnah diilmui, diamalkan, didakwahkan. Yang namanya bid'ah dengan berbagai macam bentuknya, penyimpangan-penyimpangan yang ada, diwaspadai, ditahdir, dijauhi, tinggalkan. Demikian seterusnya. Ketika dia menjelaskan tentang masalah akhlak, masalah adab, juga demikian. Menyampaikan adab-adab yang soleh, adab-adab yang baik, diilmui, diamalkan, dan menyampaikan adab-adab yang jelek untuk diwaspadai, tinggalkan, jauhkan. Bahkan ketika membahas bab perniagaan sekalipun disampaikan e, niaga-niaga eh, yang halal, dagangan yang halal, bisnis yang halal, muamalah yang halal dan nah, dan memperingatkan dari bahaya riba dan berbagai macam akad-akad yang haram dalam Islam. Itu pasti ya, ikhwan. Harus dua ini. Namanya taksil dan tahrir. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan dalam dakwah salafiyah. Dalam semua hal pasti seperti ini. Nah, nggak mungkin dipisahkan salah satunya barakallahu fikum. Hatta urusan uh, beli sesuatu pasti ada taksil, ada tahdir. Hmm? <clears throat> Antum pengen beli bakso, yang senang bakso. Ada taksir, ada tahdir. Pasti akan mencari, mencari-cari bakso yang enak. Betul ya? Apakah asal makan bakso? Ya enggak sih. Di, dipilih ya. Oh yang murah toh. Waduh. Wah, kini gak lemune berarti. <clears throat> ya men pasti yang nggak semata-mata murah sih. Murah, ya enak, ya oke. Okay. Nah, gitu ya. Anda dikasih bakso yang nggak enak rasanya, nggak bakal mau. Yang itu aja, Enggak, nggak enak rasanya. Jangan yang itu, namanya tahdir. Yang ini aja, namanya taksil. Itu otomatis. Dalam semua sisi kehidupan kita harus menyampaikan dua poin tadi. Hak sampaikan, baik sampaikan, yang jelek diwaspadai. Namanya taksil dan tahdir. <clears throat> yang ketiga, dari basirah terkait dengan apa yang disampaikan. Di situ ada barakallahu fikum kaidah azimah yaitu sumuliyatu da'wati salafiyah. Sumuliyatu da'wati salafiyah. Dakwah salafiyah itu sumuliyah mencakup semua bimbingan-bimbingan agama baik terkait dengan dunia atau terkait dengan agama kaum muslimin. Jadi tidak fokus ini aja. Tidak. Semua disampaikan. Semua dijelaskan. Tapi ada tahapan-tahapan. Tapi ada skala prioritasnya. Semuanya. Akidah iya, tauhid iya, prinsip manhaj iya, Masalah hukum syariat iya, ibadah iya, dakwah iya, akhlak, adab, muamalah semuanya disampaikan. Itu namanya syumulia itu dakwah. Tidak fokus sholat tok, tidak. Yang lain tidak pakai. Atau fokus terkait dengan masalah apa gitu akhlak. Semuanya disampaikan semuanya. Namanya syumulia. Barakallahu Namun ada tahapan, tahapannya ada Eh, mendahulukan yang yang yang paling penting, yang penting, yang berikutnya, yang berikutnya ila akhirih. <clears throat> Itu namanya syumuliyah. Itu merupakan ciri khasnya dakwah salafiyah. Tiga poin penting. Tiga poin penting warahmatullahi terkait dengan masalah basirah terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Dipahami ya? Tahapan-tahapan dalam dakwah mulai dengan yang paling penting tauhid, akidah, manhaj, keimanan, ta'sil dan tahdir dan sumuliyatud dakwah. Ini saya bangun secara global dikarenakan waktunya kok semakin siang ya Pak. <clears throat> Ini pembahasan terakhir terkait dengan kaidah. Nanti yang jam setengah sepuluh ya kita bahas tentang masalah cara dakwah tanpa bimbingan. Taib basirah berikutnya. <clears throat> Basiratun tata'allaku bil mad'a tata'allaku bil mad'u <clears throat> atau bi ahwalil mad'uwin basira petunjuk ilmu terkait dengan kondisi mad'u terkait dengan kondisi objek dakwah ini harus betul-betul dipahami oleh sang dai dalam dakwahnya di sini ada beberapa pembahasan. beberapa kaidah. Yang pertama ialah membedakan antara mendakwai kaum muslimin dengan mendakwai orang-orang kafir. Paham ya? Beda. Kalau maduunya kamu non muslim, yang kamu sampaikan beda. Kalau maduunya kamu muslim, lain lagi. Dari contoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwai orang-orang non muslim, orang-orang kafir itu dakwahnya fokus untuk mengajak mereka kepada Islam supaya masuk masuk Islam. Dengan cara menjelaskan, menggambarkan kepada mereka tentang mahasinu hadzal Menggambarkan kepada mereka keindahan-keindahan agama ini. Keutamaan-keutamaan agama ini, kelebihan-kelebihan yang ada pada agama Islam ini. Supaya tergambar pada mereka Islam itu indah Dipahami soalnya. ya. Yang kedua, dengan cara menjelaskan ke membongkar syubhat yang ada di kepala mereka yang masih membuat mereka pada kekufurannya. Langsung penegasan tentang masalah kekufuran, masalah kesyirikan dan yang lain-lain terkait dengan apa yang ada pada mereka. Bahasanya pun tegas, lugas. Barakallahu fikum. Ini muslim. Tapi ketika mendawai kaum muslimin, beda. Kalau kaum muslimin bukan diajak masuk Islam. Dan muslim. Kalau muslimin diajak untuk memahami Islam dengan benar. Paham ya? Islam sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan Islam yang benar, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteguhkan keimanan mereka, dikuatkan hati mereka, dikuatkan keimanan mereka, akidah mereka, diperbagus amaliah mereka, eh, ibadah mereka, akhlakiah mereka, ilah akhir. Beda. Bukan termasuk hikmah dalam dakwah mendakwai orang-orang musyrikin, mendakwai orang-orang ke, Afwan salah ngomong. Bukan termasuk hikmah dalam perkara dakwah, mendakwai kaum muslimin diajak masuk Islam. Atau bukan hikmah dalam perkara dakwah. Ayuhal muslimun wahai kaum muslimin, ayo kita masuk Islam. Wis muslim, Pak. Hah? Udah, udah muslim. Hah? Dibongkar syubhat yang ada, kekufuran itu begini, begini dan segala macamnya. Lagi wis muslim iki. Terangkan yang hak. Kalau menjelaskan itu semua dalam rangka untuk diwaspadai. Bedakan antara mendakwai yang muslim dan yang non muslim. <clears throat> yang kedua, <clears throat> bedakan antara mendakwai orang-orang jahil awam dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang dikenal bid'ahnya beda kalau mendakwai orang-orang awam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, rifkun, walin, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, terkadang e, menghasung mereka untuk beramal yang baik, terkadang menter, menterhib, e, menakut-nakuti mereka dengan hukuman-hukuman Allah, dengan ancaman-ancaman Allah, dengan azabnya Allah. Terhib terhib. Ini orang-orang yang awam, orang yang jahil. Karena nggak tahu. Tapi ketika mendakwai ashabul ahwa'i wal bid'ah, tidak bisa dengan cara seperti itu. Mereka orang yang menyimpang, orang yang sesat memang. Maka cara mendakwainya dengan cara tahdir. Dengan cara tahdir, dengan cara kasus syubuhat. dibongkar syubhatnya mereka dengan tegas, dengan rilwah, dengan syiddah, dengan tegas, dengan lugas. Supaya mereka paham, mereka dari penyimpangan. Barakallahu fikum. Tidak bisa kemudian uh, orang yang dikenal bid'ahnya menebarkan bid'ah toko-toko bid'ah tokoh toko penyesat umat dan segala macamnya. untuk kemudian uh, lembut uh, Pak begini Pak nggih uh, begini le nggak cocok. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi uh, tokoh Khawarij Dhul Khuwaisirah Tamimi tegas ketika menyikapi mereka khawar lebih tegas lagi statement beliau ketika menyikapi qadariyah tegas ucapan beliau ketika menyikapi penyimpangan-penyimpangannya ada tegas pembahasannya tidak sembarangan juga para ulama kita salafun salih ketika menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah orang-orang yang telah nyata nyata menyimpang tegas syiddah ditahdir dihajur, diboikot dan segala macamnya. Sehingga beda. Jangan salah tempat. Ketika terkadang orang yang jahil, orang yang awam, yang lembut, yang santun dengan cara yang baik, diambil hatinya, takliful kulub, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Bedakan antara mendakwai orang jahil dengan mendakwai ashabul ahwa'i wal bidah. Bedakan juga dengan mendakwai para ikhwah <clears throat> kalau para ikhwah yang yuhibbul khair mencintai kebaikan yang di atas sunnah, maka lebih halus lagi, lebih lembut lagi dengan cara hikmah. Sampaikan semua ilmu kepada mereka dengan tahapan-tahapan yang ada. Barakallahu fikum. Yang ketiga, <clears throat> bedakan antara mendakwai penguasa dengan rakyat. <clears throat> Beda ya, ikhwan. Bedakan antara mendakwai penguasa dengan rakyat. Beda. Mendakwai penguasa dengan dengan cara khusus. Mendakwai penguasa itu dengan kalimatul hak Dengan ucapan-ucapan yang hak, ucapan yang tegas, yang benar dengan dalil-dalilnya. Tetapi harus sembunyi-sembunyi antara engkau dan dia saja. Sirran bainaka wa bainah. Tidak boleh di depan halayak ramai. Tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan, tidak boleh itu semuanya. Ucapannya tegas. Sedikit pun sang dai tidak boleh condong kepada dunianya, tidak boleh condong kepada uh, tahta yang dia miliki. Tegas dia. Tapi ingat dengan cara yang tepat, sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan. Kalimat itu hakid Inna sultan. Apalagi penguasa yang jahir yang zalim. Difahami insyaallah ya. ada mendakwai yang namanya rakyat, mendakwai yang namanya rakyat biasa, lain. Dengan cara yang berbeda lagi. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau dia awam, kalau dia jahil, dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Dan mungkin dengan cara uh, terbuka. Yang rakyat tergantung kondisi masing-masing. Barakallahu fikum. Bedakan. Juga dibedakan pula barakallahu fikum tentang masalah siapa mad'unya ini. Usianya juga perhatikan. Beda mendakwai yang di bawah usianya antum dengan yang sepantaran sama antum dengan yang lebih tua daripada antum. Beda ya, ikhwan Beda. Antum halakonya halakonya mbah-mbah. Misalnya yang hawir mbah-mbah sedoyo ini Nah, sudah tua-tua semuanya, masya Allah. Tidak bisa atau menyampaikan kepada mereka dengan bahasa-bahasa dikte, dengan bahasa-bahasa instruksi, dengan bahasa-bahasa pemerintah. Bah, ini gini bah, gini bah, gini bah, gini bah, gini bah, gini bah. Itu membuat mereka bakal lari dari yang dari namanya dakwah. Mereka sudah sepuh. Sifatnya orang yang sepuh, nggak mau digurui. Tidak mau diinstruksi. Tidak mau dengan cara seperti itu. Harus bisa ngomong ya kan. Dengan cara yang pas. Dengan bahasa-bahasa yang tepat. Terkait dengan usia yang telah tua tadi. Dihormati, diorangkan. Sambil dikasih penjelasan, penjelasan ilmiah. Barakallahu Dan sopan satunya lebih tinggi. Lain dengan yang lebih mudah daripada antum. Antum bisa mengatakan, ya Allah akhi, ini begini, ini begini, itu begitu. Mungkin dia masih muda dia. Tapi yang yang tua-tua tidak bisa. Perhatikan usia. Juga perhatikan terkait dengan kondisi ketokohan dia. <clears throat> Beda engkau mendakwai orang biasa dengan engkau mendakwai seseorang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Tokoh masyarakat, ini masyarakat biasa, lain. Lain ya ikhwan. Tokoh masyarakat ditaklif, dilembutkan hati dia. Dengan cara yang tepat sesuai dengan keadaan dia, ketokohannya nggak dijatuhkan, ilmu tersampaikan. Beda ya, Pak. Tidak bisa untuk kemudian uh, dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk jatuhkan itu di tengah-tengah kaumnya. Kamu jatuhkan di tengah-tengah kaumnya, tidak bisa. Sehingga tetap dia diorangkan, ditaruh di posisi yang ada pada dia, tapi dikasih bimbingan ilmu. Sehingga semuanya harus dikuasai kondisinya para mad'u tadi. Bedakan antara yang ini dengan yang ini. Ini yang ini. Ini semuanya ada contohnya di Nabi kita Muhammad SAW dan contoh dakwah salafun saleh. Sang dai harus paham ini semuanya. Namanya basiratun fi ma yata'allaqu bil mad'u. <clears throat> Basirah yang lain, yang terakhir. <clears throat> basiratun fima tata'allaku bi ahwaliz zamani wal makani fi da'wah. Jadi basirah yang berkaitan dengan kondisi waktu dan tempat pada dakwahnya. Juga, eh, juga penting ya ikhwan. Kapan kamu berdakwah? Di mana kamu berdakwah? harus bisa mengetahui kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. <clears throat> Disebutkan di sini perlu dia bedakan antara berdakwah di awal-awal Islam dengan berdakwah di zaman kita sekarang ini. Lain ya, ikhwan. Kalau di awal awal Islam, di sana ada Rasulullah SAW, masa-masa nubuah, masa-masa kenabian. Beda. Zaman sekarang ini jauh dari masa kenabian. Masa-masa keterasingan. Maka beda caranya barakallahu fikum. Sehingga perubahan waktu, perubahan masa, perubahan kondisi juga menghendaki perubahan cara dakwahnya. Yang penting masih di atas bimbingan syariah. Beda mendakwai orang-orang yang di masa kenabian dan orang-orang yang jauh dari masa kenabian. Harus lebih bersabar untuk orang-orang yang jauh dari masa-masa kenabian. Barakallahu fikum. Bedakan pula ya Allah dakwah di satu negeri dengan negeri yang lain. Ini kalau sang dai tadi internasional, go internasional dakwahnya itu. Nah, beda dakwah di Indonesia dengan dakwah di Malaysia, dengan dakwah di Singapura, dengan dakwah di Brunei Darussalam, dengan dakwah di Mekah, di Madinah, di Saudi berbeda. Masing-masing negara punya aturan, punya kondisi. Nggak mungkin kamu samakan dengan di Indonesia ini. Difahami misalnya, Indonesia punya latar belakang, dia punya kebiasaan, dia punya adat, lain dengan tempat yang lainnya lagi. Indonesia punya aturan, lain dengan tempat yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Antum kalau mau dakwah di Singapura, tidak bisa datang langsung taklim, tidak bisa. Sekarang ini ketat, harus resmi izin dari pihak pemerintah. Kalau tidak, nggak boleh masuk. Itu juga harus diperhatikan baik-baik. Tidak bisa tahu-tahu ke Singapura langsung kemudian kumpulkan semua para ikhwah ya Allah ikhwah ya kumpul semuanya nah, di masjid taklim tangkap kamu nanti tangkap nah, ilegal itu aturannya mereka barakallahu fikum juga terkait dengan di negara-negara yang punya aturan sehingga harus dibedakan antara dakwah di sebuah negara dengan negara yang lain ini kalau go internasional juga bedakan antara dakwah di sebuah wilayah dengan wilayah yang lain. Daerah dengan daerah yang lainnya lagi. Apalagi itu sebuah bangsa, sebuah negara yang begitu begitu luas, begitu besar seperti Indonesia Raya ini. Adatnya masing-masing, kebiasaannya masing-masing, budayanya masing-masing, sukunya juga masing-masing. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Bali, ada suku eh, Bugis, ada suku Banjar, lain-lain. Ini semuanya harus, harus dipelajari. Ketika antum misalkan dakwah di tengah-tengah Banjariin, misal. Nah, di tengah-tengah orang-orang Banjar, antum harus tahu bagaimana uh, latar belakang mereka, bagaimana budaya mereka, bagaimana adatnya mereka. Antum masuk ke mereka dengan cara-cara syar'i yang yang sebisa mungkin tidak langsung bertabrakan dan bergesekan dengan kebiasaan mereka tadi. Begitu. Antum masuk ke daerah Jawa, Jawa macam-macam. Jawa Ngoko, Jawa Kromo. Lain. Jawa Timur lain dengan Jawa Barat, lain dengan Jawa, Jawa Tengah. Beda-beda. Atau sekarang talim misalkan di tengah-tengah keraton Yogyakarta. Ada ada urusannya kan? Ada. Banyak ikhwan di sana ya, ikhwan. Banyak ikhwan. Di tengah-tengah keraton Yogyakarta yang hadir asli orang Jogja dengan kromo Injil. Lain. Lain. Dengan kamu talim di Surabaya, digresik, ngoko kabeh. Beda. Itu camkan baik-baik. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Itu namanya basirah di dakwah. Barakallahu fikum terkait dengan bab yang semacam ini. <clears throat> Dipahami salahnya? Dipahami. Juga bedakan antara dakwah di sebuah negeri yang itu merupakan daulah Islamiyah negara Islam dengan sebuah negeri yang bukan termasuk daulah Islamiyah. Tadi ya kan, masing-masing punya aturan. Ketika di daulah Islamiyah sesuai dengan penguasanya. Ketika di luar daulah Islamiyah sesuai dengan aturan penguasa yang ada. Ini semuanya basirah terkait dengan kondisi waktu dan tempat dalam negara dakwah. Saya bawakan satu rinciannya. Silakan dibaca risalah usus manhaj salaf fi da'wati ila Allah yang ditulis oleh Fawaz As-Suhaimi. Yang saya punya fotokopiannya, Pak. Barakallahu fikum. Dirinci panjang lebar di sini sama beliau terkait dengan poin-poin tadi. Beliau menggunakan bahasa dawabit wa qawaid. Saya menggunakan bahasa basiratun fid da'wah. Basirah pada ini, pada ini, pada ini, pada ini dan masing-masing poin tadi itu merupakan kaidah dalam cara dakwah. Ya mau di dihitung semua jadi banyak ya kawan. Satu kaidah cabangnya sekian, satu kaidah cabangnya sekian, sangat banyak. Dan itu belum selesai semuanya barakallahu fikum dikarenakan waktunya yang selesai. Sehingga mau tidak mau untuk pembahasan masalah kaidah salafiyah fi ta'ati Allah kita cukup sekian <clears throat> dan insyaallah taala pada kesempatan nanti eh, jam setengah sepuluh akan kita bahas Eh, terkait dengan pembahasan kala dakwah tanpa bimbingan barakallahu fikum penjelasan tentang adanya dakwah-dakwah di tengah-tengah umat Islam yang tanpa bimbingan. Imah dia betul-betul menyimpang. Wadih penyimpangannya atau dia barakallahu fikum tidak menepati eh, ketentuan-ketentuan penting dalam dakwah salafiyah sehingga membuat kerusakan-kerusakan dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini disampaikan untuk diwaspadai. Dari mulai awal sampai sekarang taksil penyebutan terkait dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah.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 <clears throat> Pertanyaan dikumpulkan nanti uh, pada jam setengah sepuluh di, uh, pas insyaallah sebelum zuhur insyaallah taala